بسم الله الرحمن الرحيم Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa. Rob langit dan bumi, dan apa yang berada di antara keduanya, dan Rob tempat-tempat terbit matahari. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang. dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat turhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru. Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون Dan mereka berkata, Aduhai, celakalah kita, inilah hari pembalasan. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Waqifuhum innahum mas'ulun ma lakum la tanasarun bal humul yawma mustaslimun وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, Kenapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain, berbantah-bantahan. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pimpinan-pimpinan mereka, Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan. Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, Sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas. فحق علينا قول ربنا إنا فأغويناكم إنا كنا غاوين Maka pastilah putusan, azab Rabb kita menimpa atas kita. Sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat. إنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila? بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون Sebenarnya dia, Muhammad, telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Dan kamu tidak diberi pembalasan, melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan. Illa ibadallahil mukhlasin. Ulaika lahum rizqum ma'lum. فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itulah memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat, di atas takhta-takhta kebesaran berhadap-hadapan. Diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamar dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamar itu alkohol, dan mereka tiada mabuk karenanya. وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, Sesungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman yang berkata, Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit? أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pula lah ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka ia meninjaunya, lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka, menyala-nyala. قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين Ia berkata, Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidaklah karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين Maka, apakah kita tidak akan mati? Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini. إن هذا لهو الفوز العظيم إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Makanan surga itukah hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum? Inna ja'alnaha fitnatan lizzalimin. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فإن إنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala syaitan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka Quraisy sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. dan sesungguhnya telah kami utus pemberi-pemberi peringatan, rasul-rasul, di kalangan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, tidak akan diadab. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya, Nuh. Ingatlah ketika ia datang kepada Robnya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah itu? أَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Rob semesta alam? فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, Sesungguhnya aku sakit. Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, Apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab? Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Ibrahim berkata, Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. قالوا بنوا له بنيانا قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم Mereka berkata, dirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim, lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala itu. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Dan Ibrahim berkata, Sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Robku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Robku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. فلما بلغ معه السعي قال فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadina al-mu'minin. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik, dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون Dan sesungguhnya, kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun, dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar. Dan kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang. Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas. Dan kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus. Dan kami abadikan untuk keduanya pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun. Inna kadzalika najzil muhsinin innahuma min ibadinal mu'minin Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إلا عباد الله المخلصين Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta, yaitu Allah, Rabbmu dan Rabb bapak-bapakmu yang terdahulu? maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِلْيَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ Sesungguhnya Lut benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika kami selamatkan dia dan keluarganya, pengikut-pengikutnya semua, kecuali seorang perempuan tua, istrinya yang berada bersama-sama orang yang tinggal. Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain. Dan sesungguhnya kamu, hai penduduk Mekah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka di waktu pagi dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan? وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون Tanyakanlah ya Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Mekah, apakah untuk Robmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan Allah beranak dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين Apakah Allah memilih mengutamakan anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana caranya kamu menetapkan? Maka, apakah kamu tidak memikirkan? Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata? Maka, bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ Dan mereka adakan hubungan nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret ke neraka. Subhanallah amma yasifun illa ibadallahil mukhlasin fa innakum wa ma ta'budun ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Maka, sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu sekali-kali tidak dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah, kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala. وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون Tiada seorang pun di antara kami, malaikat, melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu. Dan sesungguhnya kami benar-benar bersaf-saf dalam menunaikan perintah Allah. Dan sesungguhnya kami benar-benar bertasbih kepada Allah. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata, kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang yang dahulu, benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Tetapi mereka mengingkarinya, Al-Quran, maka kelak mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ innahum lahumul mansurun dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul, yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan. وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون Dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang Maka berpalinglah kamu Muhammad dari mereka sampai suatu ketika. Dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat azab itu. Maka apakah mereka meminta supaya siksa kami disegerakan? Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika. Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihat. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Maha suci Rabbmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul dan segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam.